بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال لطمت جارية لي فأخبر فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدم ذلك علي قلت يا رسول الله أفل أعتقها أعتقها أفلا أعتقها قال بلى ائتني بها قال فجئت بها رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله قالت في السماء قال فمن أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها أعتقها, أعتقها قال أعتقها فإن أعتقها قال أعتقها لا لا فعل فعل أمر أعتقها قال أعتقها فإنها مؤمنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita masih dalam pelajaran kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah yang berjudul Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah Al-Harbil Mu'attilati Wal Jahmiyah Maknanya adalah kesepakatan seluruh tentara kaum muslimin untuk memerangi ya, pemahaman Jahmiyah dan Mu'attilah yang mereka menolak Allah di atas langit buku ini untuk itu ditulis menolak Allah di atas aras maka buku ini bantahan untuk mereka menolak Allah di atas aras bersemayam sebagaimana yang layak bagi Allah tidak sebagaimana makhluk dan Allah tak butuh aras aras yang butuh kepada Allah Tuhan Allah di atas seluruh makhluknya dan makhluk yang paling tertinggi adalah aras tak ada di atas aras makhluk lain di atas aras hanya Allah Jalla wa'ala Secara fitrah manusia meyakini hal itu Setiap kali dia berdoa dan menengadahkan kedua tangannya ke atas Dan Nabi ke atas berjumpa dengan Allah Dan banyak keterangan-keterangan kita masih dalam lanjutan keterangan tersebut Wafi sahihi muslim Dan dalam hadis sahih muslim dan ulama sepakat tentang kesohihan seluruh hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang menyambung sampai ke Rasulullah An Muawiyah bin Hakam As-Sulami dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu qala berkata Muawiyah bin Hakam As-Sulami latamtu jariyatan li aku pernah menampar budak perempuanku fa akhbartu Rasulullah aku beritahu aku menamparnya dan aku menyesal ma dhalika alayya maka begitu besar kurasa dosaku menampar perempuan tersebut budakku ya qultu ya Rasulullah afala u'tiquha karena besarnya kurasa kesalahanku menampar budak tersebut aku pun datang kepada Rasulullah meminta kepadanya yakni yakni saran Bagaimana sekiranya Rasulullah ku merdekakan dia Sebagai tebusan atas kesalahanku ini Aku telah menamparnya Dan ini menunjukkan larangan menampar budak Atau orang-orang di bawah kita Qala bala i'tini biha Berkata Rasulullah Benar, bagus Kalau begitu bawalah budak itu kemari Qala faji'tu biha Rasulullah Maka aku segera membawa budak tersebut ke hadapan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Karena biasanya budak itu akan dibebaskan ketika dia telah beriman Karena Nabi melarang memerdekakan budak-budak yang belum beriman Kalau di mereka dimerdekakan mereka akan kembali kepada musuh-musuh Islam Lalu mereka akan merugikan kaum muslimin maka dalam al quran Al Karim Allah Jalla wa'ala Menganjurkan agar memberikan budak tersebut Ketika dia telah beriman Kata Allah ya Iqraqabah mu'min uh, Kata Allah SWT Fakuraqabatin mu'minah Memerdekakan budak yang mukmin Karena ketika dia masuk dalam Islam Dari pintu jihad sebagai budak Dia tak mengerti untuk apa dia hidup dia tak mengerti tujuan hidup karena menyembah Tuhan-Tuhan yang bukan Tuhan Tuhan-Tuhan yang tak pernah mencipta setelah dia masuk Islam tahulah dia arti Tuhan sebenar-benar yang berhak diibadati dia pun tahu untuk apa hidup apa tujuan hidup apa misinya ketika hidup ketika itulah baru dia boleh dibebaskan maka dibawalah perempuan ini kepada Nabi SAW oleh tuannya ya Qala faji'tu biha Rasulullah. Bawalah perempuan ini menemui Rasulullah SAW. Faqala laha, maka Rasulullah mengetes budak ini. Sudahkah dia beriman? Kalau sudah, bebaskan dia. Kalau belum, tak boleh. Sampai dia beriman. Ketika datang perempuan ini atau budak ini, maka Nabi pun bertanya, "Ainallahu? Di manakah Allah?" Ini pertanyaan dari Nabi. Pertanyaan ini mungkin diingkari banyak sekarang oleh orang-orang ahlul kalam mereka melecehkan kalau kita bertanya ayin Allah. Mereka marah kalau ditanyakan ayin Allah di Allah. Kalau andai kata mereka menjawab, mereka menjawab pun dengan jawaban yang keliru dan salah. Allah di mana-mana. Ya, tanpa rincian Allah di mana-mana, menempati semua tempat. Apa beda dengan paham wahdatul wujud yang mengatakan wujud alam semesta adalah Allah. Tak ada beda. Ya, yang di, yang diyakini oleh Ibnu Arabi dan sungguh akidah ini menyimpang lebih sesat daripada akidah Nasara yang mengatakan Tuhan menitis pada Isa ini mengatakan semua ini titisan Tuhan semua alam raya manusia-manusia binatang-binatang ya dan billah apapun tumbuh-tumbuhan semuanya dialah Allah dan ini menyimpang ya Sebagian mengatakan Tuhan Allah Jalla wa'ala Dalam hati kita Maksudnya apa? Tuhan Allah dengan zatnya dalam hati kita Dia Tuhan yang maha besar Apakah kita lebih besar daripada Allah? Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Karena itulah Allah genggam langit ini dengan tangannya Allah genggam bumi dengan tangannya Allah gulung langit yang tujuh lapis dengan tangannya Bagaimanakah Allah subhanahu wa ta'ala dalam diri kita dengan zatnya berarti dia telah menyatu dengan diri kita. Kalau kau katakan dalam diriku ini ada Allah, maka engkau akan terjerumus kepada paham yang disebut dengan nama al-hulul. Dan itu paham yang menyesatkan yang dikenal dengan paham al-hallaj. Al-hallaj mengatakan tak lagi dapat ku pisah-pisahkan antar diriku dengan Tuhan. Akulah diriku dan akulah Tuhan. Tuhanlah diriku, akulah Tuhan. Perkataan al-hallaj sehingga dia mengatakan dalam jubahku ini tak ada lain kecuali Allah jua. Inilah yang diyakini oleh orang-orang Nasara. Ya, dalam dirimu Allah. Subhanallah. Allah merasuki dirimu sebagaimana jin syaitan membuat orang-orang kesurupan. Langkah kecilnya Allah Jalla wa'ala Dan kita meyakini Allah maha besar di atas makhluknya Allah tak pernah dalam alam Tak pernah alam dalam Allah Tabaraka ta'ala antara keduanya berpisah. Bagaimana kau satukan Al-Khaliq dengan makhluk yang mencipta dengan yang dicipta? Bagaimana kau satukan dia? Ya. Ada yang mengatakan ya Tuhan tu Allah Subhanahu wa taala tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar, tidak di samping. Ujungnya tidak ada Tuhan jawaban-jawaban yang keliru. Ya. Ada yang berdalil dengan Quran, Tuhan lebih dekat daripada urat nadi karena Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Maksudmu apa? Zat Allah Tabaraka taala masuk ke dalam urat nadimu sehingga lebih dekat Allah dengan urat nadimu daripada dirimu? Apakah maksudkan? Tidak itu pemahamannya. Subhanallah. Tapi pengawasan Allah Subhanahu wa taala, pantauan Allah Subhanahu wa taala atau malaikat-malaikat yang siap menyambut nyawa yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dekat daripada urat nadi kita. Bukan zat Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan di mana-mana juga bagi dalil. Wa huwa ma'akum aina kuntum dan dia menyertai kalian dimanapun kalian berada. Apakah dengan zatnya? Kalau kau katakan ya, engkau telah terjebak dalam paham yang begitu menyimpang. Subhanallah. Engkau ke WC, Tuhan dalam WC bersabtamu. Engkau campuri keluarga, Tuhan bersamamu mencampuri keluargamu. Allahu Akbar. Wa huwa ma'akum aina kuntum dan dia menyertakan dimanapun kalian berada. Dengan zatnya mustahil. Dan Quran tidak saling bertentangan satu sama lain. Ya, tapi dengan ilmunya, dengan pantauannya, penguasaan, kekuasaannya, kekuatannya. Dia di atas arasnya dan dia memantau semua urusan manusia, mendengar, maha kuasa, maha kuat. Subhanallah. Bukan zatnya bersama kita di mana-mana. Ya. Dan orang-orang Arab boleh mengatakan sirtul qamar ma'i, aku berjalan sepanjang malam, bulan menyertaiku. Apakah mana bulan dalam maknanya bulan dalam diri kita? Tidak. Bulan di atas. Kita dibawa di bumi. Kemanapun kita berjalan, bulan menyertai kita. Maksudnya kita ya melihat bulan dan bulan terpantau oleh kita. Seolah-olah dia menyertai kita dimanapun berada. Dalam bahasa Arab demikian. Ya, kita pergi safar, kita bawa barang-barang banyak, letakkan di atas mobil. Mana barang-barang? Jangan takut, ada sama aku. Apakah barang dalam diri kita? Di atas. Subhanallah. Jadi jawaban-jawaban yang keliru. Dan inilah yang ditanyakan Rasulullah, "Ainallah?" Di mana Allah? Dan ini dalam Sahih Muslim. Dan bukan hanya satu hadis, udah berapa banyak hadis kita lewati. Qalat Berkata perempuan ini, "Fis sama." Dia di atas langit. Syalbani rahimahullah tabaraka taala ketika ada ulama-ulama Jazair yang telah mengumpulkan banyak rakyat. Ya, mereka semuanya sepaham mereka harus menang dalam pemilihan umum. Dia sebutkan sekian puluh ribu daripada jemaah-jemaahnya. Kami pasti menang dalam pemilu. Dia minta pembenaran Syalbani tentang apa yang mereka buat. Kata Syalbani rahimahullah, yang bisa meninggikan Islam adalah orang-orang yang akidahnya telah tertanam sampai ke tingkat-tingkat bawah. Sampai ke kanak-kanak, sampai ke budak-budak pun akidahnya telah menghujam. Ketika itu Allah menangkan kalian. Kalau tidak, kau hanya mengumpulkan buih-buih yang semu. Ketahuilah Nabi dan para sahabat mereka subhanallah berhasil menaklukkan bumi ini semua karena akidah telah terhujam dalam dada mereka sampai pada budak-budak pun telah terhujam akidah yang benar. Yang dapat Allah SWT menangkan menjadi penakluk dunia ini Subhanallah Dengan rahmat yang mereka sebarkan Bukan menaklukkan yang kezaliman mereka lah orang-orang yang telah tertancap akidahnya dalam hati senubari setiap individunya. Yang tak peduli dengan akidah, kau kumpulkan buih-buih yang banyak, mustahil kau menang. Dan mereka coba. Memang hitung-hitungan angka mereka menang. Beberapa hari langsung seketika itu dibatalkan pemilihannya, mereka digulingkan, mereka dikalahkan, naiklah penguasa-penguasa yang zalim sehingga untuk sholat ke masjid pun mereka tak bisa. Sehingga pindah dari satu desa ke desa lain pun mereka tak bisa. Pembunuhan di mana-mana, kekacauan di mana-mana. Subhanallah. Kenapa? Akidah tak tegak. Subhanallah. Jadi apa yang dikatakan Syekh Banyar albani rahimahullah benar adanya. Akidah ya itu adalah merupakan pondasi pertama. Jika itu kuat, Allah akan berikan kekuatan kepada orang-orang mukmin. Jika ini kondisi pondasinya lemah, tak akan mungkin kita berharap kejayaan kemenangan. Jangan bangga dengan banyaknya orang. Aku berhasil mengumpulkan 5 juta manusia. Wallahi kalau mereka bukan berakidah yang benar, mereka hanyalah kumpulan daripada buih-buih belaka. Yang satu berdoa meminta kepada jin Yang satu berdoa meminta kepada dukun Yang satu berdoa meminta kepada orang mati Semua bersatu padu Ya Yang satu meninggalkan sholat Macam-macam centang perenang akidah yang satu meyakini ada wali yang memiliki kekuatan dahsyat ya menyertai Allah dalam mengatur alam semesta dan penciptaannya ini yang satu begini, yang satu begitu. Sia-sia. Ketika saya bicara sejarah, bentangkan sejarah. Kita Raja, Raja eh, yani rezim Reza Fahlevi berkuasa di Iran dan dia berkuasa dengan kekuasaannya dan dia penguasa yang tiran. Ketika itu orang merindukan sosok yang adil. Ya, Akhirnya semua mereka sepakat mengangkat seorang yang mereka anggap inilah representasi kita yang kiranya dapat menjadi ratu adil mendatangkan keadilan. Mereka semua terkecoh dengan koma ini. Dan di sana banyak ahlu sunnah yang sepakat mengangkat koma ini. Itu Iran itu negeri ahlu sunnah. Di sana banyak sekali ulama-ulama ahlu sunnah Bagaimana dia berulah, bagaimana dia berubah menjadi negeri yang begitu bencinya kepada para sahabat-sahabat Rasulullah. Subhanallah. Ya. Mereka terbuai dengan janji-janji. Mereka terbuai dengan berbagai macam ya iming-iming. Inilah yang paling baik. Kita sepakat sudah sementara tutup mata pejamkan biar berbeda-beda akidahnya biar. Yang penting kita bersatu, naikkan kawan tuh naik dia. Sebentar saja dia sembelihi ulama-ulama sunnah jamaah. Subhanallah. Tak akan mungkin dapat disatukan manusia yang centang perenang akidahnya. Subhanallah. Tak akan mungkin dapat berjaya. Wah, Akbar. Sejarah jika kita bentangkan dan kita melihat ulang tua Afghanistan. Subhanallah. Mereka bersatu padu untuk memerangi komunis. Mereka berhasil, tapi mereka tak pernah berupaya menyatukan visi dan misi mereka. Tidak pula menyatukan akidah mereka. Bahkan mereka begitu bencinya kepada dai-dai yang menyuarakan akidah yang benar di bawah Rasulullah, dai-dai yang mengingatkan mereka atas bahaya kesyirikan. Subhanallah, bahkan mereka bunuh Syekh Jamilur Rahman. Syekh Jamilur Rahman mereka bunuh apa yang terjadi? Setelah mereka berhasil menaklukkan musuh dari luar Islam, antara mereka berperang bertahun-tahun, tak pernah tegak satu negara yang benar-benar sebagai negara yang berdaulat. Datanglah musuh-musuh Islam, datanglah orang-orang kufar, jadilah negara ini hanyalah negara boneka. Kenapa? Jawabannya tak peduli dengan akidah. Subhanallah. Jangan bermimpi kemenangan. Dan jangan bermimpi dengan banyaknya jumlah. Subhanallah. Tapi satukan akidah. Maka benar apa yang dikatakan Syekh Albani? Tak mungkin, tak mungkin. Kutanya kepada engkau, kata Syekh Albani, itu semua penghimpun yang kau yang kau katakan, kau katakan sekian puluh ribu jumlahnya, tahu enggak di mana Allah SWT? dia bicara belok-belok, mutar-mutar, begini saya, begini saya. Aku tak mau bicara kau bicara gaya politikus bicara. Kutanya kau jawab jangan benar. Aku tak tahu bagaimana politikus yang bicaranya bersayap-sayap. Aku tak tahu. Katakan satu. Pahamkah mereka semua pengikutmu? Tidak. Selesai. Kalau tidak, tak akan mungkin Allah menangkan kalian. Allahu Akbar. Ini pelajaran-pelajaran dalam sejarah yang kita bisa buka mata kita. Menunjukkan betapa pentingnya akidah ini. Subhanallah. Apalagi jika akidah ini diperangi. Dikatakan orang yang menegakkan pilar-pilar akidah sebagai mujassimah, musyabbihah. Mereka adalah mujassimah, mereka musyabbihah. Maksud mujassimah, mereka adalah orang-orang yang membuat Tuhan bagaikan tubuh, Bagaikan makhluk bertubuh. Itu kata mereka tatkala kita katakan Allah di atas langit. Kata mereka, itu orang musyabihah Mereka menyamakan makhluk dengan Allah. Subhanallah. Padahal kita hanya mengulang-ulangi apa yang Allah katakan. Tak kita tambah, tak kita kurangi. Sama sekali. Dia yang mengatakan dan dia yang mengatakan wahwal qahiru fauqa ibadih. Dialah yang maha perkasa di atas semua hambanya. Ada kita tambah? Tidak. Amin teman fisa ma an yaksifabikumul kumul ar Apakah kamu merasa aman dengan di langit jika dia mau dia tenggelamkan bumi ini? Amintum am amin man fis sama an yursila alaikum hasiba? Apakah kamu merasa dengan merasa aman dengan yang di langit jika dia mau dia turunkan bala bencana hujan batu dari atas langit? Siapa di atas langit yang dapat menurunkan hujan batu? Allah mau berapa banyak ayat berpuluh lantas kita dikatakan kamu mujazimah kalau mujasimah banyak orang tak paham kali. Kamu Wahabi, selesai. Subhanallah. Wahabi intoleran. Saya belajar di negeri yang mereka sebut Wahabi empat tahun. Di sana kami pelajari semua fikih muqarin. Kitab Bidayatul Mujtahid. Itu Mudayatul Mujtahid Siapa pengarangnya? Ibn Rus, Al-Maliki. Kami pelajari. Subhanallah. Jika antum datang ke negeri yang mereka sebut Wahabi, begitu luasnya kelonggaran. Ada yang sholatnya Allahu Akbar. Tak ada kita katakan kau ahlu bidah, tak ada. Sami Allah liman hamidah. Tak ada kita katakan kau ahlu bidah. Ada yang seperti ini, ada yang seperti gini, ada seperti gini. Subhanallah, dalam keluasan ada yang lebih dahulu turun lututnya, ada yang lebih dahulu turun tangannya dalam keluasan. Tak ada kita permasalahkan. Subhanallah. Tak ada pemaksaan. Ini perkara-perkara yang sederhana. Sebagian masjid azan dua kali tak pernah kita masalahkan. Sebagian masjid azan sekali tak pernah kita masalahkan. Subhanallah. Dan guru-guru kita, dosen-dosen kita ada yang condong ke mazhab Malik, Maliki, ada yang condong ke madhab syafi'i Ada yang condong ke madhab Hanan Hambali Tak pernah kita masalahkan Subhanallah Apa yang namanya intoleran Wallah bahkan orang-orang non muslim Yang mereka kerja di negeri Yang mereka sebut wahabi ini puluhan ribu jumlahnya Mereka hidup dengan aman Tak pernah disuruh paksa masuk Islam pekerja-pekerja yang datang dari negeri India sana, dari negeri-negeri Filipina dan lain-lainnya. Sebagian besar mereka non-muslim, tak pernah dipaksa masuk Islam dibiarkan mereka toleransi yang begitu tinggi kita diajarkan untuk toleransi subhanallah tak ada pemaksaan apalagi dibuat buku Wahabi bertum ber, apa namanya apa namanya buku yang ditulis oleh Dahram itu berdarah-darah sejarah berdarah sekte Wahabi kapan berdarah-darah ada jemaah haji yang berdarah-darah pulang pergi puluhan tahun yang silam. Siapa yang membunuh jamaah haji itu orang-orang Rafidah. Subhanallah. Allahu Akbar. Berapa banyak orang-orang yang begitu anti dengan negeri mereka sebut Wahabi, mereka di sana berpuluh tahun bekerja menjadi pekerja-pekerja. Subhanallah. Mereka aman walaupun mereka celah-celah negeri Wahabi. Subhanallah. Dan ini adalah trik membuat orang jauh daripada Quran, sunnah, as-salafus salih. Katakan saja Wahabi engkau lepas tangan selesai. Subhanallah. Kembali kepada hadis ini, ini hadis Wahabi ini. <laughs> Semua Wahabi. Kata Nabi SAW ketika dia berkata Allah di atas bersama. sama. faman ana Nabi bertanya, "Faman ana?" Kalau begitu saya ini siapa? Qalat anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Sempurna sudah. Dia tahu siapa Rasulullah, dia tahu di mana Allah yang dia sembah. Apa kata Nabi? Atiqha. Kau bebaskan ini. Bebaskan budak ini, fa innaha mu'minah. Ini orang mukmin. Nabi tak katakan ini Wahabi. Bebaskan dia, dia Wahabi, tak ada. Ini mukminah. Kalaulah kita mengamalkan apa yang diamalkan Nabi SAW dan para sahabatnya, para imam yang empat, tak kita tambah, tak kita kurangi, dikatakan Wahabi, katakan saja, kami tak peduli. Subhanallah. Kita telah mengikrarkan diri kita, tak ada boleh fanatik kepada siapapun makhluk. Tidak kepada Syekh Muhammad, tidak kepada cucu-cucunya, tidak kepada anak-anaknya, bahkan tidak kepada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hari hari kita bahas. Kemarin baru kita bahas. Bahas lagi, bahas lagi. Supaya benar-benar nempel di benak kita. Kita bukan sekterian Kita bukan anti binekal kebinekaan. Kita bukan intoleran. Subhanallah. Ya. Tapi tolong hormati kita, berikan kita hak untuk meyakini apa yang ingin kita yakini yang berdasarkan dengan dalil-dalil yang sahih Subhanallah, dalilnya benar, istidlalnya benar dan itu yang dipahami para sahabat Nabi. Kami tak akan pernah celah-celah kalian, sesat-sesatkan kalian, biarkan kalian berjalan dengan apa yang kalian inginkan, tapi tolong berikan juga kepada kami ya hak untuk dapat um, mengimani apa yang kami imani sebagai iman nabi dan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Inilah dalil-dalil kami. Subhanallah. نعم اقرأ وفي وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت زينب رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن زو زوجكن أه-، أهاليكن أهالي أهاليكن وزوجني الله من من فوق السبع سماوات Maafin Sahih Bukhari. Tadi dalam Sahih Bukhari, ini dalam Sahih tadi dalam Sahih Muslim, sekarang dalam Sahih Bukhari. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya qala berkata Anas bin Malik kanat Zainab radhiyallahu anha taftakhiru ala azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Zainab ummahat min ummahatil mu'minin dia satu daripada ibu-ibunda kita orang-orang mukmin istri Nabi Zainab bintu Jahash ya dia senantiasa kalau andai kata para istri Nabi berbangga-bangga dengan orang tua mereka, dia berkata menunjukkan kebanggaannya. Apa kata dia? Wa Allah Kalian semua bangga-bangga kalian dengan orang tua kalian, keturun kalian, nenek moyang kalian. Semua kalian yang mengawinkan kalian itu orang tua orang tua kalian semua ahli kunna atau kerabat-kerabat kalian, tapi aku tidak. Aku ini yang menikahkan aku dengan Rasul bukan makhluk, tapi Khalik sang pencipta. Di mana dia nikahkanku? Bukan di sini. Tuh di atas langit ketujuh. Apa kata Zainab? Zawwajakunna ahalikunna. Zawwajakunna kuna. Kalian ini yang menikahkan kalian semua, ahli-ahli kalian semua, wali-wali kalian wa zawwajani Allah tapi saya dinikahkan oleh Allah dengan Nabi min fauqi sab'i samawat dari atas langit ketujuh jangan katakan Zainab ini Wahabi subhanallah karena setiap orang mengatakan di atas disebut Wahabi katakan Zainab Wahabi katakan Allah Wahabi Katakan Rasul Wahabi. Makanya kita ketika dibilang Wahabi Wahabi tak pernah kita merasa. Aku tak pernah merasa sebagai Wahabi. Tak ada. Kalian saja sebut-sebut. Subhanallah. Ya. Karena kita tak boleh taklid kepada makhluk. Tak boleh ikut kecuali kepada Rasulullah dalam segala hal. Ini akidah kita. Subhanallah. Kita mengatakan semua makhluk tidak ada yang maksum sampai pada sahabat. Apalagi Syekh Muhammad rahimahullah dengan segala macam keilmuannya, kebaikannya dan dia seorang mujtahid dan seorang mujaddid tapi dia makhluk. Dan kita tidak perlu menisbatkan diri kita kepada mereka. Subhanallah. Tapi kita senantiasa ya menisbatkan diri kita sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang layak kita ikuti, bukan siapapun juga. Bahkan dalam bermazhab fikih pun kita boleh mengatakan aku Syafi'i, aku Hambali, aku Maliki boleh. <clears throat> Tapi bukan maknanya kau ikuti Syafi'i dalam segala hal. Kau ikuti Malik dalam segala hal, Abu Hanifah dalam segala hal. Ya, kau ikuti <clears throat> Hambali dalam segala hal, Ahmad bin Dan itu telah dibuktikan oleh para ulama-ulama mazhab Lihatlah betapa banyaknya perkataan-perkataan Al-Imam Abu Yusuf Al-Qadhi dan perkataan Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang kedua-duanya menyelisih guru besar mereka Abu Hanifah. Banyak sekali. Dan mereka juga tetap dikatakan bermazhab Hanafi. Dan berapa banyak perkataan Imam Nawawi rahimahullah menyelisih mazhab Syafi'i. Ketika antum mengatakan Aku bermadzhab Syafi'i. Tidak kita celah. Subhanallah. Tak boleh kita celah. Ini mazhab adalah mazhab-mazhab yang tegak cara usul prinsipnya kembali kepada Quran dan Sunnah. Tak masalah. Yang masalah adalah ketika kau mazhab ini sajalah yang benar, selainnya tak benar. Semua kebenaran ada dalam mazhab ini. Itu yang salah. Subhanallah. Dan para pendiri-pendiri mazhab ini sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah dia yang pernah mengatakan in sahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu ada yang benar, itulah pendapatku sebenarnya. Dan dia yang berkata kalaulah ada perkataanku yang menyisi perkataan Nabi SAW campakkan jauh-jauh perkataanku ambil perkataan Rasulullah SAW Allah Akbar suatu ketika ya, Imam Syafi'i rahimahullah ditanya oleh, oleh salah seorang daripada murid-muridnya wahai Imam apakah engkau wahai imam ya mengambil pendapat ini yang dalamnya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kau tinggalkan pendapat yang lain ya ketika ada hadis hadisnya sahih berkata muridnya anta taqulu bihi apakah engkau berpendapat dengan hadis yang sahih ini wahai imam karena tersebar adanya perkataan-perkataan yang menyisih hadis yang sahih ini maka muridnya bertanya apakah engkau wahai imam taqulu bihi berpendapat dengan hadis yang sahih ini marah Syafi'i rahimahullah, marah besar. hei eh, kau lihat rupanya aku berpakaian sebagaimana orang-orang Nasara. Kau lihat alayya zinna, apakah kau tengok aku ni pakai tali pinggang sebagaimana tali pinggang orang Nasara? Kau lihat aku berpakaian pakaian orang Nasara? Bagaimana kau tanyakan kepada aku apakah aku ikuti hadis yang sahih? Dan itu datang dari Nabi SAW. Mustahil ku tinggalkan ada hadis yang sahih. Perkataan Syafi'i rahimahullah tabaraka ta'ala. Allahu Akbar. Negeri kita ini negeri yang bermadhab Syafi'i. Ahlan wa sahlan, tak ada masalah. Tapi mengatakan harus ikut dalam segala hal dalam madhab Syafi'i, siapa yang suruh? Syafi'i pun tak suruh. Bahkan banyak orang tak konsekuen dengan pendapat Syafi'i yang rajih. Saya beri contoh. Madhab Syafi'i tidak mensahkan orang membayar zakat dengan uang. Tak sah. Di negeri-negeri kaum muslim yang bernama Syafi'i mereka biasa toleransi sepele nak bayar saja uang payah bayar saja uang mana Syafi'i Syafi'i mana yang kau ikut Syafi'i mana Syafi'i tetanggamu Hah? ketika itu dia tak konsekuen tapi tatkala ada orang tak angkat tangan kunut eh kau ini hidup di negeri Indonesia bermat Syafi'i kau tak kunut subhanallah engkau saja bayar zakat pakai uang tak ada orang ribut Ya. Jadi timbangannya lain-lain. Subhanallah. Yang ditimbang sama timbangannya lain-lain. Allahu Akbar. Ya. Kok di dia benar, di kita tak benar. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh berpidato dengan bahasa selain Arab. Tak boleh. Makanya dahulu kala ada sebagian masjid yang mereka senantiasa berpidato dengan bahasa Arab ketika khutbah Jumat sampai saat ini. Saya pernah sholat di Pariaman sana. Penceramahnya berpidato dengan bahasa Arab, tapi yang sudah dimakan umur bahasanya tak berubah-ubah. Teksnya itu itu aja. Karena mereka ini mazhab Syafi'i. Tak boleh pakai bahasa bahasa Indonesia, bahasa Arab dia. Subhanallah. Kita katakan tuh Syafi'i yang konsekuen. Di mana ini Syafi'i-Syafi'i yang tak konsekuen ini? Tapi kalau andai kata ada orang tak kunut Mendelik matanya Kita tak pernah Allah sesatkan orang yang kunut Tak pernah, bukan hak kita Kita toleransi, silakan ada fadal Tapi berikan juga kepada mereka yang meyakini Ini bukan ya terdapat padanya hadis-hadis yang sahih Berikan mereka keluasan ke lapangan Tak perlu kita ngotot Subhanallah Sebagaimana kemarin kita bahas Sampai diturunkan khotib gara-gara Tidak pakai Tongkat Subhanallah. Ya, kau Wahabi, kau tidak pakai tongkat. Wallahi di Saudi yang mereka juluki, ya, eh, di negeri yang mereka sebutkan negeri Wahabi, semua masjid-masjidnya pakai tongkat. Yang pakai tongkat itulah Wahabi. Mereka ikut Wahabi. Subhanallah. Sudahlah, ini perkara-perkara yang sebenarnya perkara-perkara khilafiyah yang orang harus toleransi padanya dan kita sangat toleransi. Subhanallah ya tak pernah kita bubarkan kajian-kajian ya di luar daripada kajian-kajian yang kita ketahui pahami tak pernah tak pernah kita larang-larang orang untuk menjadikan masjid pernah tak ada subhanallah jalan itu negeri itu adalah rumah Allah subhanahu taala silakan mungkin kita berbeda dengan beberapa hal tapi engkau saudaraku tetap saudaraku seiman seakidah walaupun kita berbeda dalam beberapa perkara dan itu biasa karena para ulama juga berbeda-beda tapi mereka biasa. Ya, berbeda-beda mereka bahkan dalam satu mazhab pun berbeda-beda. Para ulama-ulama mazhab soal biasa. Subhanallah, ya. Maka jangan katakan ini mereka tidak toleran, intoleran sangat toleransi sekali kita. Subhanallah. Jadi inilah yang dikatakan oleh Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha wa ardhaha. Jangan katakan Zainab itu mujassim. Sebagaimana mereka mengatakan kita mujassim. Mujassim dari kata-kata jism artinya menganggap Tuhan itu bagikan makhluk bertubuh, berjisim. Itu kata mereka. Tolong jangan katakan Zainab itu mujassim. Ya qatil kiram dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita padakan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين